Maknanya dulu salaf tidak pernah mempertanyakan bagaimana-bagaimana dari sifat-sifat Allah karena memang Allah tidak mengabarkan kepada kita. Sehingga untuk apa kita pertanyakan? Maka di sini dinamakan dengan bid'ah karena dulu salaf dari dari ayat-ayat apalagi hadis yang membicarakan tentang sifat maka mereka diam dan mereka tidak mempertanyakan bagaimana di saat mendengar wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bahwa Allah mempunyai wajah wajah Allah seperti siapa bagaimana dan Allah mempunyai tangan tangan Allah bagaimana dan berapa jarinya dan seterusnya tidak ada di dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang tangan dan juga di Al-Qur'an dan juga membicarakan tentang sifat-sifat yang lain, maka para sahabat diam. Sehingga maknanya di sini na'khudhu bi dhahiril kitab wa sunnah kita menghukumi zahir dari Al-Qur'an dan sunnah. Yang kembali kepada lugah Arabiyah. Walau awilu illa bidalil dan tidak boleh kita mentakwil kecuali dengan dalil yang memang menunjukkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam permasalahan seperti ini banyak sekali dari notabene kaum muslimin menjadi sesat dikarenakan mengartikan makna-makna mereka tidak kembali kepada zahir dari Al-Quran dan Sunnah dan mereka mentakwilkan dari makna-makna yang tidak benar meskipun ada maknanya. Contohnya seperti ini adalah kelompok Ahmadiyah yang ada di Indonesia yang sudah lama yang asalnya dari Lahore, India. Di mana Mirza Gulam Ahmad yang mana dia sama seperti Dajjalin yang sebelum dulu menganggap dirinya seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Maka jika antum bertemu dengan mereka dan mereka ada di Indonesia meskipun sedikit, maka mereka dinikos. Apa dalil kalian bahwa Mirza Gulam Ahmad itu nabi? Mereka berdalil dengan Al-Quran. Dan kagetnya antum Al-Quran itu justru dalil atas mereka kita membantah mereka dengan dalil itu. Justru mereka menjadikan yang menjadi dalil bagi mereka. Maka gimana kamu ini? Menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi? Mana dalil kamu? Mereka dengan lantang mengatakan dalilnya di Al-Quran. Apa sebutkan coba? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum Nabi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka tidaklah Muhammad itu seperti bapak-bapak biasa kalian, tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka dia beristidlal justru dengan ayat yang kita mau membantah mereka. Maka kita katakan, Hah, itu ayat yang justru kami jadikan membantah kalian. Bahwa Nabi penutup para nabi. Nabi Muhammad penutup para nabi. Itu wajah pendalilan kita untuk membantah kalian. Kok kalian malah beristiglal dengan ayat tersebut? Karena apa? Ayatnya satu dan takwil mereka berbeda dengan takwil kita. Sehingga keadaan ahlul bid'ah seperti itu. Al-Qur'an satu. Namun maknanya yang berbeda. Maka inilah kenapa selalu kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-salafus soleh. Sesuai pemahaman as-salafus soleh. Menunjukkan kelompok ahli bid'ah bermain dengan Al-Quran. Yang mana mereka disebutkan di surat Ali Imran. Mengambil ayat-ayat yang mutasyabih. Untuk dijadikan pendalilan bagi mereka. Kali hadis Aisyah yang mutafakun alaih, jika ada kamu dapati wahai Aisyah orang seperti itu fahdaru, maka jauhilah. Karena mereka adalah kelompok ahlul bid'ah. Maka di sini contohnya Mirza Gulam Ahmad justru beristidlal dengan ayat ini, wa khataman nabiyyin maka di saat kita menanyakan apa makna wahataman nabiin, bagaimana mereka di sini mentakwilkan makna kepada makna yang marju. Kalau kita rujuk kepada ucapan mereka, kok bisa kamu beristidlal dengan ayat ini? Coba artikan, lihat artinya pun berbeda. Maka mereka mengartikan wahataman nabiin dan Nabi Muhammad sebagai perhiasan para nabi. Oh, pantesan maknanya berbeda. Ayatnya satu, maknanya berbeda antara kau dan aku berbeda. Maka kita sesuai pemahaman as-salafus soleh. Apa makna khotaman nabiin? Penutup para nabi. Dan apa makna mereka khotaman nabiin? Zinatu al ambiyah Idan hum yadunnun Muhammad zinatul anbiya, perhiasan para nabi. Kita mengartikan penutup para nabi yang mengkonsekuensikan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini contoh tidak boleh mentakwilkan Al-Qur'an kecuali kepada makna yang lain yang memang ada di zahir Al-Qur'an dan sunnah. Adapun memalingkan maknanya dari asalnya tidak boleh. Dan ini contohnya memalingkan makna khotam kembali kepada permasalahan ini. Jika kita rujuk kepada kamus makna lugatil arabiyah khotama apa itu? Maknanya ada dua. Khotama bimakna gito'an syai penutup dari segala sesuatu. Dan yang kedua khotama bimakna khatim, perhiasan yang dipakai, di cincin. Maka maknanya dua khatam. Khatam perhiasan dan khatam penutup. Maka di dalam Al-Quran yang disebutkan di sini wa khataman nabiyyin, dohirnya penutup para nabi. Jadi dari dua makna yang berbeda ini, kita mengartikan ambil satu sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang ada. Maka mana pendalilan dari pengambilan makna penutup para nabi itu yang benar dari hadis-hadis yang banyak di antaranya hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam melewati suatu kaum yang sedang membuat rumah. Kemudian dikatakan oleh Nabi, wa ana kamisli akhiri lubnah. Maka aku seperti potongan batu yang terakhir Fa'ida wudi'a ala hada jika aku dijadikan dipasangkan kepada rumah yang baru dibuat itu aku menjadi potongan batu terakhir dan disimpan maka menjadi sempurnalah bangunan tersebut wa ana khatimun nabi la nabiyya ba'di dan aku penutup para nabi tidak ada nabi setelahku maka ini menjadi dalil yang sahih dan rajih bahwa makna khotam yang tadinya ada dua makna, pertama perhiasan dan yang kedua penutup segala sesuatu, maka di sini dijadikan yang benar mana penutup segala sesuatu. Inilah makna yang diinginkan. Nakhudhu bidahiril kitab wa sunnah wala nu'awil illa bidalil yaqtadi ta'wil minal kitab dan sunnah. Tidak boleh kita memalingkan makna kecuali dengan memalingkan makna yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah seperti di sini. Khotam maknanya ada dua, perhiasan dan penutup. Lalu ambil yang mana? Penutup. Maknanya berarti wafatama nabiin, penutup para nabi. Dalilnya mana? Seperti di hadis-hadis yang banyak dan ijma kaum muslimin. Pemahaman tentang ayat ini ijma kaum muslimin tidak ada nabi setelah aku. Dan dalilnya ijma para sahabat di zaman Abu Bakar merangi Musailamah al kadab yang mengaku nabi. Nah, ini pemahaman para sahabat pun menjadi dalil ijma dari kaum muslimin bahwa Musailamah al kadab mengaku nabi dan makna dari ayat ini la nabiyya ba'di khataman nabiyyin. Maka ini contoh bagaimana pentakwilan kepada ayat Al-Qur'an yang mana di sini yakta ditakwil minat kitab dan sunnah. Sekarang kita tanya kepada mereka. Lalu makna yang kalian inginkan pentakwilan kepada khotam di makna perhiasan. Maaf. Man salafuka ala hada. Siapa salah kamu dari salam Dari para sahabat, tabi'i, itba'u tabi'i. Siapa yang mengartikan khotaman nabiin perhiasan para nabi? Tidak ada kecuali memang subuhat dari Mirza Gulam Ahmad yang ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad perhiasan para nabi maknanya Nabi Muhammad sebaik-baiknya nabi dan aku boleh dan tidak menafikan aku pun menjadi seorang nabi. Paham atau tidak? Maka di sini yang diinginkan oleh kelompok Ahmadiyah bahwa tidak menafikan bagi Mirza Gulam Ahmad untuk menjadi nabi karena makna khataman nabiyyin bukan seperti kita pahami penutup dari segala sesuatu tetapi maknanya adalah dia itu perhiasan para nabi sehingga Mirza Gulam Ahmad boleh menjadi seorang nabi maka ini dari contoh dan contoh seperti ini banyak di antaranya ucapan Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kalimat yakin dipahami oleh kita ahli sunnah maknanya al-maut. Seperti di dalam surat yang lain hatta atana yaqin. Bahwa mereka masalah kakum fi di saat dilempar kepada neraka sakor oleh para malaikat ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk kepada neraka safar? Qalu minal Kami dulu tidak pernah sholat dan disebutkan poin-poin hatta atana yakin sampai kami dijemput al yakin maknanya maut maka ayat Al-Qur'an di dalam wa'bud rabbaka hatta al yakin di akhir surat Al-Hijr ditanya. Maka ibadahlah kepada Allah terus menerus sampai datang maut menjemput. Maka al-yakin di dalam ayat ini ditafsirkan dengan yakin. Di dalam ayat yang tadi, hatta akan al-yakin, sampai datang yakin, maknanya sampai datang maut menjemput. Maka ini pentakwilan makna yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun boleh kita memberikan makna yakin dengan makna yang lain kita katakan mana dalil di Al-Quran dan Sunnah. Maka kelompok Asufiyah mengatakan makna yakin ay hakikatu syai. Maka mereka menjadikan ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hakul yakin. Dan ini yang mereka takwilkan dari makna wa'bud rabbaka hatta akal yakin. Ibadahlah kamu kepada Allah sampai kamu mencapai tingkat ma'rifatillah tingkat hakul yakin. Kamu mengenal Allah. Maka jika kamu sudah mencapai ma'rifatillah hakul yakin, mafhum al-mukhalafah tidak butuh lagi kepada kamu untuk melaksanakan ibadah. Lihat bagaimana pemahaman yang jauh. Maka para ulama menyebutkan seperti Imam Ibnu Katsir Orang-orang yang mentakwilkan makna yakin adalah hakul yakin, yakni ilmu hakikoh, ma'rifatillah, maka mereka zindik telah keluar dari Islam. Dan pemahaman seperti ini ada dan menyebar. Bagi mereka orang-orang yang mengikuti Tariqah as Maka tidak heran dari kelompok-kelompok as yang sudah mencapai tingkat yakin. Baik dari para mengaku keturunan Nabi ataupun tidak. Yang jelas mereka mengaku sudah menjadi tingkatan wali, maka mereka meninggalkan syariat Islam. Bahkan mereka selain meninggalkan syariat Islam masuk kepada muharramat dan menganggap dirinya min aulia as Wali-wali yang soleh. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa yang wajib-wajib dan bahkan masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan. Namun apa? Telah mencapai tingkat yakin. Eh, ilmunya telah mencapai hakul yakin, makrifatillah tidak butuh lagi ibadah. Karena ayat tadi dipahami oleh mereka seperti itu. Apa makna ayat di akhir surat Al-Hijr? Wa'bud. Ibadahlah kepada Allah. Wa'bud. Rabbaka hatta sampai wa hatta yufidul goyah kata mereka. Sampai apa? Ya tiakal yakin sampai datang kepada kamu ilmu ma'rifatillah. Maka jika kamu sudah belajar dengan para sufiyah mengikuti tarikhah mereka dan sudah mencapai level yang high, yang tinggi, maka kamu sudah mempunyai ilmu ma'rifatillah misalnya alam mereka maka tidak butuh lagi ibadah. Berbeda dengan ajaran kita dan makna kita kepada ayat ini. Di mana di dalam ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maknanya terus beribadah sampai datang al yakin meninggal. Dengan pendalilan tadi di Al-Qur'an dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman Ibnu Mad'un yang mana beliau pada saat itu telah meninggal dan disebutkan di Sahih Al Bukhari Nabi mengatakan Inna Utsmana inna Mad'un faqad balagal Yakin telah mencapai yakin maknanya telah datang kematian menjemputnya maka dipahami oleh Nabi yakin maknanya meninggal dan itu lugah Arabiyah dan di Al-Qur'an hatta atana yakin kita ini beribadah sampai datang maut menjemput itulah makna yakin adalah maut adapun pentafsiran asufiyah makna yakin ay ma'rifatullah hakul yakin maka ini ucapan yang batil bahkan zandaqah mengeluarkan manusia dari keimanan dan kalau begitu prakteknya dulu Nabi akan menjadi orang pertama meninggalkan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dan kalau memang seperti ini makna dari As-Sufiyah, Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali akan keluar dari syariat Islam karena mereka orang yang paling dekat kepada Allah namun prakteknya bukan seperti itu. Maka inilah dari contoh-contoh bagaimana pentakwilan kelompok ahlul bid'ah yang mana mereka mentakwilkan semau mereka tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma dari para sahabat dan kami contohkan tadi maka kita cukupkan pelajaran kita di sini wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum